Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Lum'atul I'tiqad yang syarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala wa ra'ah. Yang mana sekarang kita masih berada pada pembahasan ucapan-ucapan para ulama yang kemarin kita baca adalah kalamnya Al-Imam Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah Naam barakallahu fikum. Sekarang kita akan masuki pembahasan berikutnya yaitu halaman 65. Halaman 65. Apa kata beliau? Afan halaman 57. 57 catatan kaki 65. Afan halaman 57 catatan kaki 65 itu bawah itu ya. Nah, itu ucap ungkapan kalau fikum Umar bin Abdul Aziz sambungannya kemarin itu ya. Nah, kata beliau walaqad wasafu minhu ma yashfi wa takallamu minhu bima yakfi. Itu ya. Ya kan? Nah, barakallahu fikum dan sungguh mereka para salaf telah mensifati dengan sifat yang cukup. Nah, barakallahu fikum. Ayo. Allah musta'an. Naam. Kita lihat sini dan sungguh para salaf mereka telah mensifati dengan sifat yang yashfi bisa menyembuhkan. Wa takallamu minhu bima yakfi. Dan juga apa? Berbicara nah dengan pembicaraan yang dianggap cukup karena landasannya Al-Qur'an dan As-Sunnah. Cukup. Kita lihat syarahnya. Qala Syekh Shalal Fauzan, hafizallahu taala wa ra'ah, hum lam yaksuru rahimahu taala fi umuri dinihim. Ewa. Mereka tidak meremehkan. Kalau dari kata mukassir berarti lam yukassiru ya. Hum lam yukassiru rahimahu taala fi umuri dinihim. Mereka tidak meremehkan rahimahumullah para salaf tidak meremehkan fi umuri dinihim pada perkara-perkara agama mereka. Jadi mereka tidak menganggap remeh karena perkara agama, perkara yang apa? Yang harus na'am barakallahu fikum, na'am serius di dalamnya, tidak boleh bermain-main, bersendagura terhadap agama ini. Walasinya fi umuril aqidah al asma wa sifat. Terlebih-lebih lagi berkaitan masalah perkara aqidah al asma wa sifat. Na'am barakallahu fikum seperti itu. Ma qasaru fi hadha. Nah, mereka tidak meremehkan dalam hal ini. Wala takasalu, tidak pula bermalas-malasan, bal bayyanu wa waddahu, bahkan mereka menjelaskan dan juga apa? menerangkan. Wasakatu an asya la yajuzu al-bahthu fiha dan mereka diam dari perkara-perkara yang tidak diperbolehkan membahas di dalamnya. Fatakallama anta bikalamihi, maka kamu berbicaralah kamu dengan ucapan mereka. Siapa mereka ini? Para salaf kita dituntut untuk berbicara seperti pembicaranya para salaf. Eh, tenang, selamat. Karena para salaf standarannya apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah akurat standarannya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat kata beliau, Wangkul kalamahum dan nukilkanlah ucapan mereka. Sehingga yang paling bagus ketika kita menjelaskan kepada umat, menjelaskan kepada para nah barakallahu fikum mustami'in, itu upayakan terkadang diiringi dengan apa? ucapan-ucapan para salaf. Paham ya? Penukilan-penukilan kalamnya para salaf. Karena kalamnya para salaf itu pendek, simpel, padat, berbobot seringnya. Paham ya? Apalagi kalau yang nabarakallahu fikum eh, yang biasa kita dengar dan juga sering kita nukilkan kalamnya siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalamnya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, nabarakallahu fikum dan juga yang lainnya itu kalamnya kadang pendek, simpel, padat tapi maknanya menyentuh. Na'am barakallahu fikum seperti itu. Wala tatasarraf fi dan kamu jangan ikut campur di dalamnya. Naam. Wa masakatu anhu uskut anhu. Dan perkara-perkara yang para salaf diam, diamlah kamu. La tadkhul fi, jangan ikut campur dalamnya. Idza urida laka syai' apabila disodorkan kepadamu sesuatu, jangan ikut campur. Paham ya? Walam tajid fihi kalaman lis-salaf kalau seandainya disodorkan kepada sesuatu yang engkau tidak menjumpai pada sesuatu tersebut ucapan salaf, fa'lam maka ketahuilah annahum sakatu anhu. Pasti mereka para salaf diam darinya. Wa waqafu anhu dan mereka apa? berhenti darinya. Fakif eh, anta anhu. Maka berhentilah kamu dari perkara tersebut. Wala tadkhul dan jangan ikut campur dalamnya. Maksudnya bagaimana kesimpulannya ini? Kesimpulannya kita dituntut untuk mengikuti para salaf karena kita ini salafiyun, sunniyun. Kalau salafiyun, ikutilah para salaf. Kalau sunniyun, ikutilah as-sunnah. Bukan sekedar slogan dan ucapan saja, bukan sekedar apa? pengakuan saja. Kalau cuma pengakuan banyak orang yang ngaku, ana ahlu sunnah, ana sunni, ana salafi. Kalau cuma pengakuan banyak orang yang ngaku. Kullun yad'i waslan bilaila walaila laila la tuqiru lahum bidzaka. Setiap orang mengaku dirinya punya hubungan cinta dengan Laila. Padahal Laila tidak mengakui hal tersebut. Setiap orang banyak mengaku ahlu sunnah, sunni salafi, anak sunni, anak salafi, semuanya ahlu sunnah, semuanya salafiyun, semuanya sunniyun, tapi ahlu sunnah berlepas diri dari pengakuan tersebut. Kenapa? Karena mereka tidak mengamalkan konsekuensi daripada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Masa ahlu sunnah suka selfie? Eh? suka foto sana kemari. Mohon misalnya ya, masa ahlu sunnah suka apa? Minta-minta, tasawul atas nama dakwah atau pribadi. Masa ahlu sunnah ikut coblosan pemilu. Masa ahlu sunnah ikut melestarikan apa? Acara demokrasi misalkan. Allah mustahil. Masa ahlu sunnah turun ke jalanan demonstrasi ikut demo. Itu ahlu sunnah nomor berapa seperti itu? Hati-hati. Ahlu sunnah wal jamaah at-ta'ifatu al-mansurah al-firqatun najiyah satu saja yang namanya kebenaran itu enggak banyak, tuh mana Pak? Berapa? Satu saja. Pak, Famata ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada lagi setelah al-haq kecuali kesesatan. Kalau ada orang suka buka internet, suka nah barakallahu fikum update ini dan itu kemudian bingung, semua semuanya al-sunnah semuanya. Yang bolehkan televisi al-sunnah. Yang bolehkan proposal al-sunnah. Orangnya bingung ini. Masa kebenaran banyak? Kebenaran itu jumlahnya berapa, Bang? Satu saja. Selain al-haq itu batil. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Wah, harus sunnah kok suka mengklaim ya dirinya paling benar. Naam, kita harus yakin semaksimal mungkin bahwasannya al-haq itulah yang kita pegang. Paham ya? Jangan antum ragu dengan ucapan tadi itu. Suka mengklaim merasa dirinya paling benar. Kita tidak merasa diri kita paling benar, nggak pernah keliru, bukan seperti itu. Tapi berupaya semaksimal mungkin untuk senantiasa di atas al-haq. Paham ya? Bukan menyengaja untuk tergelintir, bukan menyengaja untuk apa? Berbuat kebitahan, kesyirikan atau hizbiyah atau yang semisalnya. Paham ya? Jadi jangan sampai tertipu ya kadang orang kan gitu. Untuk mojokkan harus sunnah, harus sunnah itu mengklaim dirinya paling benar. Kita katakan na'am. Allah kita berupaya untuk yang na barakallahu fikum di atas al-haq. Dan kalian kalau ingin mencontoh, ikutilah Al-Qur'an Sunnah. Caranya gitu. Nah, karena kalau enggak kan. Biasanya orang-orang itu inginnya semua sama ratakan. Enggak usah bicarakan kejelekan kelompok lain. Semuanya sama kita rangkul aja. Kan juga sama-sama ujung-ujungnya mencari surga katanya. Kita katakan kalian terjatuh dalam kontradiksi. Kalian juga bicarakan jamaah tablik. Kalian juga bicarakan apa? Kelompok-kelompok sesat yang lainnya. Kalau seandainya kalian mau diam, diam semuanya. Enggak mau dia. Allah musta'an. Kesimpulannya barakallahu fikum, al bid'ah wad dalal ahlul batil Hizbiyun atau semisalnya, kalau kalah hujah, kalah argumen, kalah dalil, mereka menggunakan apa? cara-cara yang lain yang untuk menghancurkan al-sunnah dengan cara imma tuduhan-tuduhan atau yang semisalnya tentunya mereka tidak punya hujah yang kuat. Allahumma Tuduhan dituduh tukang sihir, dituduh-tuduh ekstrim, dituduh keras, itu semuanya apa? Tidak ada bobotnya, tidak ada nilainya. Namun Allahumma Kita lihat lagi bagian atas fama fawqahum muhassir wa ma dunahum muqassir maka apabila orang melebihi eh, di atas orang-orang salaf paham ya dalam masalah asma sifat ini kalau dia malah melebihi para salaf maka muhasir apa muhasir itu Gulu, ekstrim dalam masalah asma sifat kembalikanlah kepada dalil para salaf bagaimana mereka memahaminya wa ma dunahum muqassir dan orang-orang yang di bawah para salaf, maksudnya justru mereka mengikuti orang belakangan, ahlu tahrif, ahlu ta'til, ahlu tamsil mukasir berarti ya termasuk orang-orang yang apa? meremehkan, menyepelekan permasalahan asma wa, sifat. Allah musta'anam seperti itu. Kita lihat bahwa itu ma fawqahum yakni mazada an hadihim, yaitu sesuatu yang melebihi daripada petunjuk mereka. Karena petunjuk yang paling bagus petunjuk siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian generasi sahabat tadi itu generasi zaman Rasulullah. Tabi'in, atba'u tabi'in setelahnya. Naam. Khairun nas bi qarni, thumma alladziina yalunahum, thumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Kemudian setelah mereka itu tabi'in, kemudian setelah mereka itu atba'u tabi'in. Ikhwani fi din azza wa sakumullah wa habidakumullah jami'an. Kita lihat sini. Muhassir yakni al-ghali al-mutadawis lil had. Muhasir itu maknanya ghali, orang yang ekstrim, hulu berlebihan, melampaui batasan. Hati-hati ya. Jadi kita jangan termasuk orang ekstrim hulu, dikit-dikit dikafirkan, dikit-dikit dibilang hizmi, dikit-dikit dibilang muqtadi. Jadi kalau kita memfonis upayakan ada burhan, dalil, Al-Qur'an dan As-Sunnah sehingga tenang kita di dalam apa? di dalam menghukumi suatu perkara. Wa maduna wa mukasir maknanya apa? Alladzi takasala an orang yang bermalas-malasan mengikuti mereka para salaf wa an ilmihim dan bermalas-malasan dari ilmu mereka, mukasirun wa kaslanun. mukasirun wa kaslanu. Paham ya? Artinya apa? Orang tersebut berarti meremehkan dan malas orangnya. Paham ya? Jadi upayakan kita sebagai al-sunnah semangat untuk mengikuti jejaknya para salaf, bukan mengikuti jejaknya orang belakangan. Jadi kalau berpenampilan-penampilan ahlu sunnah, eh, berpakaian syar'i, paham ya? Bersorban, peti misalkan, paham ya? Kemudian berjubah, bergamis pun sirwal dan sarung tetap melekat. Tasarwal wa taziru, khalifu ahli kitab. Pakailah sirwal dan pakailah sarung. Selisilah ahlu kitab. Allahul musta'an. Seperti itu. Harus kita tampakkan. Jangan malu di hadapan orang, dilihat orang. Wah, ana malu kalau dilihat orang pakai jubah di kampung akhirnya pakai koko. nah, pakai koko nggak pakai sarung, koko uang saja karena malu. Malu sama siapa? nah, Kita ketika berpenampilan seperti penampilan para sahabat, penampilan Rasulullah SAW jangan malu. Paham ya? Langsung bismillah. Karena apa? Karena kalau kita malu di hadapan manusia, di dalam menampakkan hak itu sangat keliru. Paham ya? Tampakkan hak haq di hadapan mereka, berpakaian pakaian syar'i, berpenampilan penampilan syar'i, cukuran, eh, cukuran rambut, cukuran yang rata, tidak bermodel-model, eh, tidak dibikin seperti model underbrun misalkan, paham ya? Eh, model yang miring-miring itu, paham ya? Atau model yang sebelah kanan tipis, kiri tebal, atau model-model yang lainnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Berpenampilan kaos baju Jangan ngikutin anak-anak gaul. Paham ya? Orang-orang gaul di luar biarkan mereka gaul. Ahlu sunnah gaulnya dengan ahlu sunnah. pakainya pakaian ahlu sunnah. Paham ya? Jangan malu ketika antum apa berpenampilan syar'i di luar di luar apa? Di luar ma'had, di luar pondok, tetap semangat di dalam menampakkan al-haq dan di dalam berpenampilan berpakaian syar'i. Nah, barakallahu fikum. Cukup sekian dulu yang sampaikan. Dikit lagi barakallahu fikum. falladina khalaqus salaf baina amroin maka orang-orang yang menyelisih salaf itu terletak di antara dua perkara. Imma ghalin, imma orangnya ekstrim hulu, wa imma jafin, imma orangnya menyepelekan, meremehkan. Paham ya? al awal muhassir yakni ghalin. Yang pertama muhassir man ghalin ekstrim hulu, berlebihan, mutadawiz mutajawizun lil had, melampaui batasan, walladhi qasura. Nah barakallahu walladhi qassara, na'am, tunahum mukasir. Adapun yang meremehkan, menyepelekan, maka dia diketahui dengan apa dikenal mukasir, Orang yang meremehkan, menyepelekan, lam yulhaq bihim, tidak diikutkan dengan mereka. Wa kilal amrain matmum, dua-duanya tercela. Yang berlebihan juga tercela, yang meremehkan, menyepelekan juga tercela. Wassalamah fis sair ma'ahum, yang selamat adalah berjalan bersama mereka, para salaf. La taqaddum alaihim tidak mendahului para salaf wala ta'akhir anhum tidak juga apa? terlambat dari generasinya para salaf, dari ajarannya para salaf. As-sair biman hajihim. Berjalan bersama mereka dengan apa prinsip mereka, metode mereka dan juga ajaran mereka. sallallahu alaihi wasallam wa fid dunya wal akhirah. alamin.